قال رحمه الله تعالى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله من جلسكم لأني خنفتين عزيكم الله ثلاثة مرد سنيورنيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأني له yang من يقوم mayoritas dari pendapat-pendapatnya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dibawakan argumentasinya, hujah-hujahnya sehingga beliau sampai dikenal sebagai Syekhul Islam Tsani. Syekhul Islam yang kedua setelah Ibn Taimiyah rahimahullah. Sebelumnya, sebelum Ibn Qayyim rahimahullah bertemu dengan Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau ikhwan banyak gandrung dengan ilmu-ilmu tasawuf. Sempat menulis kitab Ruh, kitab Ar-Ruh. Di sana terdapat banyak riwayat maudhu'ah yang palsu. Wahikayat khurafiyah. Hikayat, hikayat khurafat. Dan yang semisalnya. Yang banyak dipakai, yang banyak disebutkan oleh al-khurafiyun minas sufiyah. Sebagian para ulama mereka masih mempertanyakan keabsahan nisbat kitab ruh kepada muqayyim Qayyim al jawziyah rahimahullah. Wasawab al-kitab sahihun nisbah ilaih. Kitab ruh itu benar penisbatannya kepada muqayyim Qayyim al jawziyah rahimahullah hanya saja Kitab itu ditulis oleh beliau rahimahullah di awal-awal talabul ilmnya. Sebelum bertemu dengan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan setelah bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka berubah pemikiran beliau. Beliau menjadi seorang imam yang yunafir yang membela prinsip salafun salaf rahimahumullahu taala dan akidahnya. Menjadi orang kedua setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan pada zaman-zaman beliau Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Zahabi, Ibn Rajab dan yang sezaman dengan mereka itu ialah zaman-zaman keemasan uraian atau syarah penjelasan terhadap kitab-kitab akidah para ulama terdahulu al-mutaqaddimun yang ditulis dengan sanad. Tamam? Di zaman Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama yang sezaman dengan beliau. Di situ masa-masa kemasan di syarahnya akidah al-sunnah fil salafiyah yang terdahulu ditulis dengan sanad tanpa syarah. Hada Sehingga hampir Ali eh, tidak ada satu kelompok pun atau aliran satu sedikit pun melainkan dapat jatahnya dari Ibn Taimiyah, dari Ibn Qayyim dan para ulama di zaman beliau. Wabil khusus dan secara khusus Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala sampai musuh-musuh beliau dari kalangan ahlul ahwa'i wal bidah menyatakan bahwasannya pada leher-leher kami itu masih ada cekikan Ibn Taimiyah rahimahullah yang tidak bisa kami lepaskan. yakni argumentasi-argumentasi hujah-hujah yang sangat kuat yang langsung menusuk fitahnya mereka dan tidak bisa mereka bantah. Masya Allah. Beliau mengatakan, Ibn Qayyim di sini, lihadzal ismi syarif ashru khasaisi lafziyah. Nama yang mulia ini, ini lafzul jalalah Allah, memiliki sepuluh kekhususan lafad. Secara lafad. Fumakala. Kemudian beliau menyebutkan. Islam menyebutkan kekhususannya secara lafad yang sepuluh itu. Kemudian beliau menjelaskan kekhususannya secara ma'nawiyah. Fumakala. Kemudian beliau mengatakan. Wa anna al ma'nawiyah. Adapun kekhususannya yang ma'nawiyah, secara ma'nawi. Faqad qala a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka sungguh telah bersabda makhluk yang paling mengerti tentang Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya la uhsi sana'an 'alaika Aku tidak bisa menghitung pujian-pujian atas engkau ya Allah. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau adalah zat sebagaimana engkau memuji diri kamu sendiri. Al-Hadis diriwayatkan oleh alim Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yani dari kalimat la ufsi sana'an 'alaika. Saya tidak bisa menghitung pujian-pujian atas engkau. Kata beliau, wa kaifa tuhsi wa kaifa tuhsa min Bagaimana mungkin bisa dihitung kekhususan sebuah nama? Limusammahu kullu kamalin ala itlaq. Dalam keadaan zat yang diberi nama dengan nama itu memiliki semua sifat kesempurnaan secara mutlak. Maka susah tidak bisa dihitung keistimewaannya, kelebihannya, khususannya, Saking banyaknya. Begitu. Karena Dikarenakan Allah Taala yang memiliki nama seperti ini, memiliki semua bentuk kesempurnaan, sifat kesempurnaan yang mutlak. Wa kullu marhin wa hamdin juga memiliki segenap pujian, sanjungan dan pujian Wa kullu thana'in wa kullu majdin. Memiliki segenap sanjungan dan kemuliaan. Pujian dan kemuliaan. Wa kullu ijlalin wa kullu kamal. Juga memiliki segenap ijlal, penghormatan, pemuliaan. Wa kullu kamal dan semua kesempurnaan. Wa kullu azin wa kullu jamal. Dan juga memiliki segenap kejayaan, dan kecantikan kullu jamal wa kullu khairin wa ihsan dan segenap kebaikan dan kebajikan wujudin ketermawanan wa fadl keutamaan wa birrin kebaikan falahu wa minhu ini semuanya lahu milik Allah Subhanahu wa taala wa minhu dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala sehingga susah sekali untuk menghitung atau menyebutkan satu persatu kekhususan secara maknawi dari kalimat Allah ini. Dari paham ya? Adapun secara lafzi 10 kata beliau. Secara maknawi tidak bisa. Dikarenakan saking banyaknya kesempurnaan tadi. Fama dzukira hadzal ismu fi qalilin illa katsarah. Tidaklah nama ini disebut pada sesuatu yang sedikit, melainkan Allah akan menjadikan dia banyak. Seperti kasusnya, termasuk ayat nubuah, tanda-tanda kenabian beliau SAW, makannya sedikit, itu bisa menjadi sangat banyak. Dan ini banyak kasus. Kasus makanannya Jabir bin Abdullah yang kedua kasus makanannya hah. Ini sama-sama ketika pernah kandak, Pernah kandak di saat kaum muslimin dirudung ketakutan, kegelisahan yang sangat dikarenakan musuh-musuhnya yang mau menyerang semuanya dalam keadaan paceklek, kelaparan yang, yang sangat tinggi, sampai digambarkan oleh para mu'arrikhun, para ahli sejarah, Ketika itu para sahabat radhiyallahu taala anhum merasakan kelaparan yang sangat sampai mereka harus mengganjalkan batu pada perut mereka masing-masing. Kemudian mereka, mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menunjukkan perutnya. Dan ternyata di situ ada dua batu. Mereka semua cuma satu batu. Dan beliau sampai dua batu. Kemudian Abu Talha pada kisah yang pertama Wa Jabir, pada kisah yang kedua, hendak memberikan makan untuk Rasul saja SAW dan beberapa orang sahabatnya. Nama beliau panggil semuanya. Ah, ta'alau. Jadi semuanya. Oh subhanallah dengan basmalah dengan doa beliau jadi banyak. Semuanya makan. Dengan kenyang. Demikian pula kasusnya kurma Jabir. Ketika ayahnya Jabir, Abdullah Ibnu Amr bin Haram radhiyallahu taala anhu terbunuh pada perang pada perang apa ini? Pada perang apa ini? Pada perang Uhud ya ikhwan, tahu saya. dalam pada perang Uhud. Dalam keadaan ayahnya Jabir ini meninggalkan hutang yang sangat banyak. Hutang yang sangat banyak. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Datang kepada Rasulullah SAW memberitahukan perihal ini. Maka Rasulullah meminta para pihak-pihak yang dihutangi sama bapaknya Jabir untuk memaafkannya. Mereka menolak. Karena kebanyakan yang dihutangi dari bangsa Yahud. Tamam? Maka Rasulullah mengatakan, kalau sudah panen, korma kamu, bilang sama saya. Begitu kormanya panen, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sudah panen. Katanya Rasulullah, kamu bila-bila Kurma yang bagus kamu sendirikan, kurma yang sedang kamu sendirikan, kurma yang jelek kamu sendirikan, yang nyambur kamu sendirikan. Kalau sudah, kasih tahu sama saya. Tamam? Ketika sudah dikumpulkan, dipilah-pilah masing-masing oleh sahabat Jabir, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sudah siap semuanya. Maka datang ke situ, dan dipanggillah orang-orang yang pernah diutangi sama bapaknya Jabir radhiyallahu taala Maka Rasulullah duduk di atas tempat yang terbesar dari korban tersebut. Duduk sambil baca uh, eh, basmalah, bismillah dan doa barokah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil mereka. Jadi, ah kamu takarkan dari korma ini. Takar, takar, takar sampai semua terpenuhi, beres semua utang-utangnya. Katanya Jabir, Kalaulah utang tadi beres semua dan saya tidak mendapatkan satu butir kurma pun, saya sudah syukur Alhamdulillah begitu. Tapi subhanallah ya ikhwan kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kurma yang ada itu seakan-akan tidak berkurang satu biji pun. Maka maghribnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kurma saya masih utuh ini. Masih utuh ini. Saya sudah bayarkan semua utang-utangnya bapak saya dan kurma masih utuh. Kata Rasulullah, kamu kasih, kamu kasih tahu Abu Bakar Siddiq dan Omar. Maka diceritakan sama mereka berdua, kata mereka berdua, kami tahu bahwa ini akan terjadi ketika kami mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Habaikan. Ya, Fama dzukir hadzal ismu fi qalilin illa kastara. Kalau makan baca basmalah ya. Nah, هذا هو ولا عند خوف illa azalah tidak pula disebutkan ketika rasa takut melainkan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah. Wa inda karbin illa kasyafah. Dan tidak boleh disebutkan ketika keadaan genting melainkan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala inda hammin wa ghammin illa farrajah dan tidak pula disebutkan ketika sedang gundah gulana dan gelisah melainkan akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala 'inda dhiqin illa wasa'ah. Tidak pula disebutkan dalam keadaan sempit melainkan akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afatahu al-quwwah. Dan tidak ada seorang pun yang dhaif yang lemah yang bergantung dengan kalimat ini melainkan akan memberi faedah kekuatan bagi dia. Wala dalilun illa ana lahul izz. Dan tidak pula bergantung padanya orang yang zalil yang hina melainkan dia akan mendapatkan kejayaan, kemuliaan. Wala faqirun illa asarhu ghaniya. Tidak pula bergantung padanya orang yang fakir, orang yang orang yang miskin melainkan pasti akan berubah menjadi orang yang kaya. Wala mustauhishun illa anasah. Tidak pula bergantung kepadanya orang yang mustauhish. Orang yang merasa ngeri. Melainkan anasah akan membuat dia tentram. Anis tentram. Ayam, nyaman. Wala maghlubun illa ayyadahu wa nasarah. Dan tidak pula bergantung padanya orang yang maghlub. Yang dianggap kalah. Melainkan pasti akan dibela dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala muqarrun illa kasyafa burrah. Dan tidak pula orang yang ditimpa kesulitan, keadaan yang mepet, melainkan akan dibukakan kemotorotan dia. Wala syaridun illa awah. Tidak pula bergantung kepadanya orang yang syarid. Syarid, warid, yang diusir. Melainkan pasti akan ditampung. Akan di, akan di, ditampung. Dilindungi oleh dia. Ini sebenarnya khonafidin azakumullah. Keutamaan kalimat Allah. Lafzul jalala Allah. Lalu mengatakan. Fawal ismul ladhi. Tukshafu bihil kurubat. Dialah nama. Yang dengan itu akan dibukakan al-kurubat. Keadaan-keadaan genting. Allah. Watustan zalu bihil barakat dengan nama itu pula akan didatangkan, diturunkan barokah. Waktu jabu bihi da'awat. Akan dikabulkan doa-doa dengan nama itu. Waktu tuqalu bihi al-atharat. Dan diucapkan dengan nama Allah ini al-atharat ketika tergelincir. Oleh ya ikhwan, merupakan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang sahih an rojulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datang dari beberapa sahabat yang lainnya dengan syarat yang sahih di antaranya disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad mimma lazim sahihain bahwasanya ada salah seorang sahabatnya Rasul terjatuh dari untanya. Asara anakati. Terpelanting jatuh dari untanya. Kemudian dia ngomel-ngomel. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ngomel-ngomel, maka akan membuat besar syaitan. Kalau kamu mengucapkan bismillah, kalau kamu terkejir, kamu mengatakan bismillah, maka tasaghar syaitan hatta yakuna misal zubab. Maka syaitan akan terus mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, sampai seperti seekor lalat. Demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sunnahnya Rasul SAW kalau tergelincir, terpleset, jatuh atau misalnya mengucapkan Bismillah. Nah, waktu tadfa'u bihi sayyiat. Dengan nama inilah kejelekan-kejelekan akan ditolak. Waktu tajlabu bil hasanat. Kebaikan-kebaikan akan diperoleh. Wa wal ismul ladzi qamat bihi samawati wal ardh. Dialah nama yang dengannya tegaknya langit-langit dan bumi. Wabihi unzilatil kutub. Dengannya pula kitab-kitab suci diturunkan. Wabihi ursilatil rusul. Dengannya pula para rasul diutus. Wabihi syuri'atil syara'i' Dengannya pula syariat-syariat ditetapkan. Wabihi qamatil hudud dengannya pula hukum-hukum had ditegakkan, tunaikan. Wabihi syuri'al jihad. Dengannya pula jihad disyariatkan. Wabihi inqasamatil khaliqatu ila su'adai wal asqiya. Dengannya pula makhluk ini terbagi menjadi dua. Ada yang su'ada, orang-orang yang berbahagia. Wal asqiya. Dan orang yang sengsara. Wabihi haqqatil haqqah. waqatil waqi'ah. Dengannya pula bangkitnya hari kiamat. Al-haqqah nama kiamat. Al-waqi'ah hari kiamat. Haqqat wa waqa'at artinya terjadi. Dengannya pula terjadinya hari kiamat. Bangkitnya hari kiamat. Wabihi wudi'atil mawazinul qisṭah. Dengannya pula diletakkan, dipancangkan, ditegakkan timbangan-timbangan keadilan wanusib nusibas sirat dan dipancangkan jembatan as-sirat nanti di kiamat. Wa qama suqul jannati wan nar. Dan tegak pula apa ya kalian yang masuk ke sini? Hah? Hah? Enggak, kok terkiri. Anak khawatir ada yang menafsirkan pasar. Wallahu alam ya ikhwan. Memang ada disebutkan dalam beberapa riwayat yulur fi sihatiha di surga ada pasar. Tetapi ganjil kalau diapafkan dengan anar. Nggak ada nggak ada pasar di neraka ya Ikhwan. Sehingga maknanya waqama suqul jannati wan nar dan ditegakkan bahasa aslinya betisnya surga dan neraka. yani tiang surga dan neraka. Paham ya? Ini dekatnya surga dan neraka begitu. Wabihi ubida rabbul alamin wa hamid. Dengannya pula diibadahi rabbul alamin. yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamid. Dan dia dipuji. Wabihaqi. Bu'asat rasul. Dan dengan haknya pula diutusnya para rasul. Dibangkitkan para rasul. Wa anhu su'al fil qabr. Dan tentangnya, tentang nama inilah akan ada pertanyaan dari alam kubur. Wa yaumil ba'ats wan nusyur dan pada hari kebangkitan dan hari tersebarnya amalan. Nusyur, yaumun nusyur, hari tersebarnya apa namanya buku-buku amalan. Wa bil khisam, dengannya pula ada khisam, ada perseteruan, adanya permusuhan antara ar-rasul, para rasul dan para anbiya dengan umat-umatnya. Al-haq dengan al-batil wa ilaihil muhakamah dan kepadanya pula adanya hukum keputusan hukum wa fihil muwalatu wal muadah dikarenakan dia pula adanya wala kecintaan wal muadah dan permusuhan wa bihi sa'ita man arafah dan dengannya pula berbahagialah orang-orang yang mengetahuinya wa qama bihaqqihi dan dia melaksanakan haknya Wabihi syaqiya man jahilahu. Dan dengannya pula sengsara orang-orang yang jahil, tidak mengetahuinya. Wa taraka haqqahu. Dan yang meninggalkan haknya. Fahuwa sirul khalqi wal amr. Dialah rahasia penciptaan dan perintah. Wabihi qama wa sabata. Dan dengannya pula dua perkara tadi. Ciptaan dan perintah berdiri. Wasabata dan teguh Wa ilaihi intahaya Dan kepadanya lah dua-duanya akan berhenti. Fal khalqu bihi wa ilaihi wa li ajlih. Maka makhluk ini bihi dengannya. yakni wujudan. Diwujudkan dengan nama ini. Wa ilaihi dan kepadanya yakni muntahian wa masira. Ujungnya dan tempat kembalinya ini kepadanya. Wali ajlihi dan karenanya pula, yakni ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bihi wujudan wa ilaihi masira. Wali ajlihi ikhlasa. Fama wujida khalqun maka tidak didapati satu penciptaan pun wala amrun ataupun perintah wala thawabun ataupun pahala wala iqabun ataupun uh, hukuman illa mubtadiyan minhu melainkan berawal daripadanya muntahiyan ilaih dan berakhir daripada kepadanya Allah Yes. Wadhalika mujibuhu wa muqabah. Dan inilah konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama tadi. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua batila karena kebatilan masuk engkau ya Allah maka jagalah kami dari azab neraka ila akhir kalamihi rahimahullahu taala sampai akhir ucapannya beliau rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang kekhususan secara maknawi dari kalimat Allah ini. Masya Allah. Sehingga ikhwan, lafzul jalalah Allah itu segala-galanya. indahina dari kalimat Bismillah. Sekarang kita masuk pada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Qauluhu. Ucapannya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala Ibn Jarir, haddathani As-Sari ibn Yahya. Saduq. قال حدثنا عثمان ابن زفر صدوق عثمان ابن زفر ابن مزاحم التميمي صدوق قال سمعت العرزمي يا محمد بن عبيد الله العرزمي متروك متروك ditinggalkan hadisnya يقول dia mengatakan الرحمن في جميع الخلق نما الرحمن يعني مها كاسي مع الرحمة kepada semua makhluknya. Warrahim bil mu'minin. Dan Ar-Rahim, nama Ar-Rahim Maha Rahmat untuk kaum mukminin saja. Paham ya? Saya dari sini kalimat Ar-Rahman ini sifat rahmat zatiyah ammah. Dari sini menunjukkan Ar-Rahman mengandung sifat rahmah, sifat zatiyah dengan rahmat yang ammah. Sifat zatiyah sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ammah mencakup semua makhluknya, yang laki, yang perempuan, yang mukmin, yang kafir, semua dapat. Sementara Rahim dari sini menunjukkan mengandung sifat rahmah yang fi'liyah khasah. Dikatakan fi'liyah yakni sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala khasah secara khusus ini khusus untuk kaum mukmin saja. Ini di antara perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu a'lam. Namun yang mengucapkannya matruk, yang mengucapkannya al arzi dia matruk. Wasaqa bi sanadihi an Abi Sa'id yan al-Khudri. Kemudian beliau membawakan dengan syaratnya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala dia mengatakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabda "Inna Isa bin Maryam qala" Sesungguhnya Isa bin Maryam dia mengatakan, Ar-Rahman, Rahmanul akhirati wa dunia. Ar-Rahman, itu Rahman akhirat dan dunia. Warrahim. rahim Rahimul akhirah. Sementara Rahim, itu rahimnya, ini rahmatnya, di akhirat. Wal hadis, fi isnadihi, Ismail bin Yahya bin Abdullah Tamimi Gazzab. At-Taimi. Kazab. Lihat terjemahnya. taimi At-Tamimi. lada Taimi kazab. Yang telah lewat ya kawan. Ketika membahas nama salah. Ketika Nabi Isa mengatakan sama muallimnya itu. Ada terima Allah. Paham ya? Yang, yang sebelumnya itu ketika pembahasan tentang masalah lafzul jalal Allah itu. Tamam? Ada Allah. Qal Muqayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan. Wasmuhu Allah Ta'ala dan nama namanya ini Allah Ta'ala dalun ala kaunihi ma'luhan ma'buda menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ma'luh ma'bud dijadikan sebagai ilah dijadikan sebagai sembahan ya lahul khalaiq dijadikan ilah sembahan oleh segenap makhluk mahabbatan disertai dengan kecintaan wa ta'ziman pengagungan wa khudu'an ketundukan wa mufzi'an ilaih disertai dengan al-fazah ilaih kembali kepada Allah dengan segera fil hawaiji wan nawaib ketika ada hajat dan perkara yang penting wa dzalika mustalzimun likamali rububiyyati wa rahmatih dan ini mengandung mengandung konsekuensi kesempurnaan rububiyah Allah dan rahmatnya Allah al-mutadamminataini li kamalil mulki wal hamdi yang mana dua-duanya rububiyah dan rahmah itu mengandung kesempurnaan kepemilikan dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahiyatuhu wa rububiyatuhu wa rahmaniyatuhu wa mulkuh. Sementara ilahiyah Allah, rububiyah Allah, rahmaniyah Allah dan kekuasaan Allah mustalzimun li jami' sifati kamalih. Mengandung konsekuensi semua sifat-sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Yani semua semua sifat sifat Allah yang mulia yang maha tinggi itu berporos kepada empat ini. Al-uluhiyah, ar-rububiyah, ar-rahmaniyah, al-mulkiyah. Paham ya? Al-mulkiyah. Yang empat-empatnya berporos pada eh, pada sifat al-ilahiyah, al-uluhiyah. Ada huwa. Bagaimana gambarannya? Belum mengatakan. Idh yastahilu thubutu zalika. Sebab mustahil tetapnya itu, itu, itu semua liman laisa bihayyin bagi sebuah zat yang enggak hidup wala sami'in wala basirin wala qadirin wala mutakallim dan yang tidak, eh, yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak mampu, tidak berbicara. Wala fa'alil lima yurid. Tidak pula zat yang maha mampu untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Wala hakimin fi aqwalihi wa fa'alih. Atau zat yang tidak maha hikmah pada ucapan dan perbuatannya. Maka mustahil. Mesti harus ada empat sifat yang tadi. Al-ilahiyah, wal-rububiyah, wal-rahmaniyah, wal-mulkiyah. Nah. Fasifatul jalali wal jamal. Maka sifat al-jalal, al-jalal di makna al kuwah. Sifat kekuatan al-jalal. Amma sifat fathabil. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma nama, adapun nama al-jalil, al-jalil maka laisa min asma'ihi ta'ala. Bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Jalil hanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan Al-Hakim ketika menyebutkan semua nama-nama Asmaul Husna secara lengkap dibawakan situ nama Al-Jalil wal hadis baik, muqarib wa fi dha'f sehingga untuk nama Al-Jalil tidak sabit untuk Allah Subhanahu wa taala adapun sifat Al-Jalal maka dia sabit dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, zul Jalali wal Ikram." Zat yang Maha memiliki al-jalal kekuatan, wal ikram dan kemuliaan. Juga hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala pada pembahasan hadis syafaat di situ ada sumpah wa izzati wa jalali kata Allah. Wa izzati wa jalali dan izzahku dan jalalku. Sehingga dibedakan ikhwan ya untuk sifat al-jalal ada. Allah memiliki sifat al-jalal di makna al Allah Maha Kuat. Ada nama al-jalil maka tidak sabit untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal jamal dan sifat al-jamal keindahan. Al-jamal sabit. Tamam? Nama al-jamil juga sabit. Allah memiliki nama al-jamil dengan hadis Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah jamil, maha indah dan mencintai keindahan. Dan al-jamal, bobitnya al-jamal, ialah sifat al-jamal itu maknanya allati tamla'ul qalba mahabbatan wa syauqan ila Allah taala. Yang memenuhi hati rasa cinta kepada Allah dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-jamal. Fallahu jamilun fismihi wa fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi Maha Indah pada namanya, pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Paham ya? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sehingga ada nama jamil. Kata beliau, sifatul jalali wal jamal akhasu bismillah. Sifat al-jamal wal jalal lebih khusus untuk nama Allah. Wasifatul fi'li wal qudrati wal tafarrud bidarri wal naf'i wal 'athai wal mana' sementara sifat al fi'il perbuatan, al qudrah kemampuan, wat tafarrudi bidarri wal naf' dan keesaan Allah dalam perkara memberikan mudarat, memberikan manfaat, wal ata memberi sesuatu, wal mana' menahan sesuatu, wa nufudil masyiah dan berlangsungnya kehendak Allah wa kamalul quwwah dan kesempurnaan kekuatan Allah wa tadbiri amr khaliqah dan pengaturan urusan makhluk ini akhassu bismi rabb lebih khusus untuk nama Ar-Rabb sehingga lafzul jalalah Allah dengan sifat al-ilahiyah al-ilahiyah itu khusus mengandung sifat al-jalal wal jamal sementara nama Ar-Rabb dengan sifat ar-rububiyah itu mengandung sifat الفعل والقدرة ومتين أن تفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع كمال القوة تفرد المشيئة التدبير وإلى آخره خصوص أننا مع الرب وصفات الإحسان تنصفات الإحسان الإحسان ihsan إخوان له معنى ikhwan lahu معنى Memiliki banyak makna. Di antaranya ialah al-in'am. Al-in'am. Memberikan nikmat. Seperti ayat Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Dan berilah kebaikan yang amat sebagaimana Allah memberikan kebaikan yang kepada dia. Atau lagi mana yang kedua, al-ihsan di makna al-ihkam wal-itqan. Yang rapi, yang bagus, yang paten. Seperti ayat Allah, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang membentuk kalian dan sangat rapi dalam membentukkan dalam membentuk bentuk kalian. Ahsana ay atqana. Baik, sifat al-ihsan wal jud wal bir wal hanan. Al jud kedermawanan, al bir kebajikan, al hanan kelembutan. Untuk al hanan ini mengandung mana rahmah. Hanan mengandung mana rahmah, kasih sayang. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala wa hananan min ladunna wa zakatan Wahananan ay rahmatan min ladunna. Rahmat dari sisi kami. Tamam? Hada huwa. Adapun nama Al-Hannan, Al-Hannan ini la yathbut lillahi ta'ala. Tidak sabit untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Sama kayak Al-Jalal. Al-Jalal secara sifat itu diisbatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nama Al-Jalil enggak, enggak, enggak sabit demikian pula sifat al-hanan rahmat sabit lillahi ta'ala namun nama al hanan al hanan la yasbut lillahi ta'ala tidak sabit untuk Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam warrafah walut kelembutan dan kasih sayang kelembutan juga artinya ini semuanya akhassu bismillahirrahmanirrahim lebih khusus untuk nama Ar-Rahman. Sehingga Ar-Rahman mengentuskan banyak sifat yang ada. Ada huwa. Sehingga e, kata beliau perlu adanya sifat e, namanya nama Allah dengan sifat ilahiyah, nama ar rab dengan sifat rububiyah, nama Ar-Rahman dengan sifat Ar-Rahmaniyah wal mulkiyah. Ini penjabaran dari beliau rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya al-ilahiyah, war-rububiyah, war-rahmaniyah ini mengadu konsekuensi semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang lain semua sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala itu berporos pada tiga perkara ini al-ilahiyah, urbiyah, rahmaniyah dengan nama Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Kemudian semua yang berporos pada kalimat lafzul jalalah Allah dengan sifat al-ilahiyah. Hadza wal maqsud wallahu a'lam bissawab. Waqal rahimahullah ta'ala aida. Beliau juga mengatakan, Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanah. Paham? Nama Ar-Rahman ini mengandung sifat yang berdiri bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertian as sifat al-qa'imah bihi, yakni dia sifatun, sifatun eh, zatiyah. Paham ya? Ar-Rahman itu nama Allah ya ikhwan. Mengandung sifat rahmah. Sehingga nama Ar-Rahman mengandung sifat rahmah yang zatiyah. Sifat zatiyah maknanya sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala azali dan abadi. Paham ya? Ada Allah. Dan disebutkan tadi di samping dia zatiyah juga amah umum untuk semua makhluknya. Warrahim, sementara rahim, dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Menunjukkan ke keterkaitan sifat ar-rahmah dengan almarhum orang yang dirahmati. Yakni ar-rahim ini sifat fi'liyah yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ada ada keterkaitannya dengan almarhum. Sehingga untuk Rahim dengan sifat rahmah fi'liyah ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dia khasah khusus untuk almarhum minal mu'minin orang yang dirahmati dari kalangan kaum mukminin. Naam. Ini e, perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah taala. Ada lagi yang mengatakan sebagai faedah Ar-Rahman amul makna khasul Teman-teman masih ingat. Ar-Rahim amul lahub khasul makna. Anda bisa menjabarkan di sini? Lewat ya ikhwan, taqaddam, taqaddam hadal istilah. Labas. Saya mau bertanya sama yang Aina ke Zaid? Lewat ini Zaid. Ar-Rahman amul makna khasul lahub. Ar-Rahim amul Lafad, khasul makna. Apa maknanya? Khasul Lafad. dia mengatakan amul makna, umum maknanya yakni dikarenakan sinar rahmat yang dikandunginya mencakup semua makhluk yang ada. Naam sawab. Pengertian khasul Lafad apa? Aywa. Pengertian khasul Lafad, khusus Lafadnya, yakni nama Ar-Rahman itu khusus untuk Allah saja. Tidak boleh ada seorang pun dari kalangan makhluknya yang boleh bernama dengan Ar-Rahman. Jangan salah yang punya nama Ar-Rahman itu. Hah? Yang betul Abdurrahman. Kalau manggil Abdurrahman, Rahman. Jangan Rahman. Tak boleh. Itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus. Kalau Rahim, amul lahub, khasul makna. Bagaimana pengertiannya? yakni nama ar-rahim itu biasa bisa dipakai untuk makhluknya. Bagi makhluk bisa bernama dengan rahim. Tamam? Terus khasul makna yakni sifat ini sifat rahmat yang dikandungi nama ar-rahim khusus untuk kaum mukmin saja. Hada huwa la bas. Mafhum insyaallah ya. Qala rahimahullahu taala wa idza aradta fahma hadha dan bilang kau hendak atau kau ingin memahami perkara seperti ini, perbedaan antara keduanya. ambal qawlahu ta'ala. Maka perhatikan ayat Allah subhanahu ta'ala dalam firmannya. Wa kana fil mu'minina rahima. Dan Allah maha rahim kepada kaum mu'minin. Lihat fil mu'minin. Innahum bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah dengan mereka kaum mu'minin Raufur Rahim, Maha lembut lagi Maha Rahim. Kata beliau, walam yaji dan tidak pernah datang sama sekali dengan lafaz Rahmanun bihim, Maha Rahman untuk mereka tidak ada. Maksudnya menunjukkan dari dua ayat ini menunjukkannya ikhwan, kalimat Rahim itu mengandung sifat rahmat yang khusus untuk kaum mukminin saja. Dari kalimat bil mukminin Wa kana fil mu'minin rahima. Wa kana fihim raufur rahima. Paham ya? ya innahu bihim raufur rahim. Sehingga rahim untuk khusus untuk kaum mukminin, kalau rahman itu umum untuk semua makhluk yang ada. Wa qala. Beliau juga mengatakan, "Inna asma Rabbi Ta'ala hiya asma'un wa nu'ud." Ada muhib. Sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu nama dan sifat. Nama plus sifat. Fa'innaha dalatun ala di kamalih. Bahkan sesungguhnya nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Artinya ikhwan, masing-masing nama dari nama-nama Allah yang husna itu pasti mengandung sifat kesempurnaan. Nama Allah apa sifatnya? Al-ilahiyah atau uluhiyah. Nama Ar-Rahman apa ya, Pak? ar rahman Muhammad. Ar-Rahim, Ar-Rahmah Al-Khasa. Al-Alim, Al-Ilm. Al-Qadir, al qudra Al-Hayy, Al-Hayy, Al-Hayah. Al-Muhyi. Hah? Apa kalau Al-Muhyi? Ihya, menghidupkan. Kalau hayat, itu kehidupan. Wah, Sehingga semua nama itu pasti mengandung sifat. فلا تنافي فيها بين العالمية والوصية maka tidak ada pertentangan padanya antara alamiah dan wasiyah yakni pengertian alamiah di sini keadaannya sebagai nama Allah wal wasiyah dan dari sisi mengandung sifatnya sehingga nama Allah yang kandung alam nama bagi Allah min haid hiya, hiya ismun lillah dari sisi dia sebagai nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala wasiyah dari sisi kandungannya masing-masing nama itu mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alamiah wasiyah Alam dari sisi dia nama bagi Allah, was dari sisi kandungan sifatnya. Farrahman ismuhu ta'ala wasfuhu. Maka Rahman itu nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifatnya sekaligus. Famin haithu huwa sifat dari sisi dia sebagai sifat Allah. Segenap cara tabian bismillah. Maka dia datang mengikuti nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi ar-Rahman. Ar-Rahman segenap. Ar-Rahman ar-Rahim. Wa min haithu wa ism. Dan dari sisi dia sebagai nama. Warada fil Qur'ani. Ghair tabi'a. Dia datang dalam Al-Quran dengan tanpa mengikuti nama Allah. yakni disebutkan sendirian bal wurudal ismil alam bahkan dia datang sebagai nama alam kaqaulih ta'ala seperti ayat Allah mengatakan ar-rahmanu 'alal arshistawa kalimat ar-rahman itu nama bagi Allah Subhanahu wa taala ar-rahman yakni Allah itu beristiwa di atas arsnya intaha mulakhasa selesai dengan ringkas dari kitab Bada'iul Fawaid al Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala maka dengan ini selesai pembahasan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hada huwa. Faham insyaallah ya? Al-Khulasah untuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan mengandung sifat Ar-Rahmah. Tiap nama mengandung sifat kesempurnaan. Ah, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ialah dari tiga sisi. Yang pertama, Ar-Rahman khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim bisa untuk Allah, bisa untuk makhluknya. Paham ya? Yang kedua, dari sisi kandungan sifatnya. Ar-Rahman mengandung sifat rahmah sebagai sifat zatiyah. Ar-Rahim mengandung sifat rahmah sebagai sifat fi'liyah. Yang ketiga, Ar-Rahman mengandung rahmah amah yang umum. Ar-Rahim mengandung sifat rahmah yang khasah untuk kaum mukminin saja. Jadi paham ya? Ada tiga perkara ya. Kemudian, faedah lain yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ialah bahwasanya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala itu berporos pada al-ilahiyah warububiyah warrahmaniyah. Tamam nama nama Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman Ar-Rahim.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 Walhamdulillahirabbil alamin.